Alhamdulillah Naam alafu minkum uh, <clears throat> sedikit terganggu dengan batuk jadi a'tadir minkum ana berudur kepada antum sekalian Barakallahu fikum kita lanjutkan majelis kita insyaallah. Taib ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah majelis kita dari pertanyaan hal fil islami turukun sufiyatun wa ahzab. Apakah di dalam Islam ada jalan-jalan sufi, tarekat sufia dan hizib-hizib atau sekte-sekte. Maka telah dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala bahwasanya tidak ada di dalam Islam jalan-jalan tarekat sufia dan juga sekte-sekte atau perpecahan-perpecahan kelompok-kelompok <clears throat> Akan tetapi yang ada adalah kelompok An-Najiyah, Firqatun Najiyah atau ta'if Al-Mansurah atau Ahlu Sunnati wal Jamaah. Itu yang ada di dalam Islam dan yang lainnya adalah kelompok-kelompok yang menyempal kelompok-kelompok kecil yang menyelisihi atau yang tergelincir dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. <clears throat> di dalam suratul Anbiya ayat 92 Allah taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. Umat yang satu, yakni tidak berpecah Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka murnikanlah ibadah itu hanya kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Kemudian yang kedua di dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah seluruhnya wa la tafarraqu Jangan kalian berpecah belah Berarti Islam itu satu. Di atas tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah atau Siratul Mustaqim. Kemudian di dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا kanu كُلُّ هِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yaitu mereka memecah belah agama mereka. Yani kaum musyrikin, kafirin. Wa kanu syi'a sehingga mereka menjadi sekte-sekte, kelompok-kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok mereka merasa benar atau beruntung. Maka ini juga sangat jelas Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bersekte-sekte dan itu adalah merupakan kebiasaan daripada agama musyrikin. Naam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi bersekte-sekte engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau kelompok-kelompok mereka. Barakallahu fikum maka ayat ini juga sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala melepaskan nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perpecahan kelompok-kelompok. Naam. Dan ayatun kefirah ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan hal ini. Sehingga kebenaran itu hanya satu, kelompok yang benar yaitu kelompok al-firqatun naji atau ifa al-mansurah atau ahlus sunnati wal jamaah Dan itu sangat gamblang pula disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang kita semua ketahui bahkan seluruh kaum muslimin mengetahui dan sering mendengarkan hadis tersebut yang dikenal dengan hadis hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat ya bahwa al-yahud berpecah menjadi ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Yahudi berpecah di zamannya yakni kaumnya Nabi Musa alaihissalam <clears throat> berpecah menjadi 71 golongan semuanya neraka dan yang benar hanya satu yang masuk surga. <clears throat> Kemudian An-Nasara juga demikian An-Nasara taftariku ala sintain wa sab'ina firqah berpecah menjadi 72 kelompok kulluha finnar illa wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu wasastaftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah dan akan berpecah umat Islam umatku ini yakni umatul Islam menjadi 73 kelompok seluruhnya neraka kecuali satu maka berarti kelompok yang selamat hanya satu di dalam Islam, bahkan juga di dalam agama Yahudi dan Nasara sebelum kita. Naam. Adapun di dalam tubuh Islam terpecah menjadi 73, yang satu adalah masuk surga, yang lainnya melalui proses neraka. Mereka itu adalah al-firqatun najiyah atau ifal mansurah yang tersebut sifat-sifatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, Taifa al-Mansurah kelompok yang ditolong oleh Allah, al-firqatun najiyah kelompok yang selamat, al-ghuraba orang-orang yang asing, ahlus sunnah al-jamaah, ahlul haq. Naam. Semua itu nama-nama yang dimaksud dengan satu kelompok tersebut. Dalam sebagian ya asar ahlul asar ahlul hadis wal asar Mereka orang-orang yang komitmen dengan hadis dan asar yakni sunnah-sunnah para salaf. Di zaman kita sekarang barakallahu yang sebab banyaknya kelompok yang berbilang yang sulit dihitung dengan jari jebari ini saking banyaknya kelompok-kelompok yang semuanya mengakui muslim dan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan sebab itu untuk mewujudkan sifat tamayuz, sifat perbedaan dan tampil beda dari kelompok-kelompok itu semua, mana yang hak dan mana yang batil, maka para ulama menisbahkan penamaan untuk ahlu sunnah di zaman sekarang dengan as-salaf Firqatun Naji atau Ipal Mansura Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka dilabelkan, dinisbahkan di zaman kita sekarang dengan nama as-salaf. Ya, salafi, salafiyah. Nah, yaitu orang-orang yang komitmen dengan para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka zaman demi zaman, generasi demi generasi dengan ikutan yang benar. Maka para ulama seperti Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz bin Uthaymin, Syekh Saleh Fauzan dan para ulama-ulama besar di zaman kita sekarang mereka menyatakan penamaan salaf adalah penamaan yang baik dan syar'i. Ya, dan itu semenjak dulu di zaman Syekhul Islam Imam Ahmad di zaman madhab ya mereka menisbahkan dirinya dengan salaf agar terbedakan dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya <clears throat> yang semua mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Naam, Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah tetapi tambahannya dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman dan tatbik praktik para salaf. Sehingga terpisahkan ya dengan penamaan ini kelompok-kelompok yang lain yang semua mengatasnamakan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini penting para kalafikum. <clears throat> ya. Karena sebagian mereka tidak ingin untuk atau tidak membenarkan nisbah penyandaran nama seperti itu seperti salaf dakwatus salaf mereka hanya mau dengan dakwatul Islam ya Nah, kalau seperti itu maka tidak terbedakan mana Islam yang di atas al-haq dan mana yang di atas al-batil yang sekte-sekte tadi. Ya. Tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena semua menyatakan diri Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Namun akan terbedakan dengan nisbah pemahaman salaf. Ya. Dengan pemahaman para salaf yaitu berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf pendahulu adalah saya di sisi wahai Fatimah. Ya, kemudian sabda Rasulullah yang berulang-ulang kita sebutkan dalam Bukhari Muslim, an khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah di zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya yakni di zaman Rasulullah adalah para sahabat. Kemudian setelahnya adalah para tabi'in, murid-murid sahabat. Kemudian setelahnya adalah cucu para sahabat tabi' tabi'in. Nah, maka dengan itu wajib kita mengenal para salaf dan telah terdahulu kita mengulang-ulangi pula penjelasan atau keterangannya di dalam firman Allah taala dalam suratul Fatihah. Wajibnya untuk kita mengenal salaf dan mengikuti jejak mereka. Dalam suratul Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan padaku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, yakni dari kalangan salaf. Orang-orang yang diberi nikmat adalah Allah sebutkan dalam suratul Nisa ayat 69. Alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqin was-syuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para nabi, Kemudian setelahnya para sedekin, syuhada dan as-solihin. Ulaika mereka ini adalah sebaik-baik yang pantas untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Maka Allah sendiri menyebutkan jalan yang lurus itu telah ditempuh oleh para salaf yaitu setelah para nabi, siddiqin dan syuhada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah siddiqin. Ya, yang Allah sebutkan seperti di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dalam surah Taubah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sadiqin yang dimaksud oleh Allah ayat sebelumnya adalah para sahabat, kisah Ka'ab Malik dan dua sahabatnya. Ya, yang Allah turunkan ayat Al-Qur'an bahwa mereka bukan munafikin dan mereka adalah orang yang jujur, yang diterima taubatnya dan Rasulullah SAW menarik kembali pemboikotan beliau dan mengumumkan ya bahwa Ka'ab Malik lepas dari kemunafikan dan dia mukmin yang ya mujahid ya yang memiliki kekuatan iman <clears throat> sehingga direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, maka Allah menyuruh kita bersama orang-orang yang shadiqin yakni dari kalangan para sahabat Rasulullah. Sehingga as-shadiqin adalah para sahabat, syuhada, para sahabat. Ya, as salihin adalah orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan ikutan yang sempurna yang benar. Ya. Naam barakallahu fikum maka wajib kita menisbahkan diri setelah kita mengucapkan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil hadhil ummah dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi tabi'in dan seterusnya orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik yang Allah sebut dalam surat Taubah sekali lagi saya ulangi kembali dalam surat Taubah ayat 100 ya as al awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayat orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik nah, siapa yang mengikuti mereka orang-orang soleh ya baik dari tabi'in tabi tabi'in dan sampai di hari kita ini dan sampai yaumul kiamah Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar, yang baik. Walhasil ma'asyil ikhwa rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ya, para ulama membenarkan dan mensyariatkan ya mereka mengatakan sesuai dengan syariat ya bahkan bisa jadi wajib menyandarkan diri dengan penamaan salaf untuk memisahkan membedakan agar terpisahkan dari kelompok-kelompok yang ada yang sudah tidak terhitung bilangan jumlahnya. Ya. Masing-masing semua mengaku farihun benar, masing-masing mengatakan Al-Qur'an dan sunnah. Maka semua itu akan dibenarkan dengan praktek tatbik dalam dakwah, dalam kesehariannya. Nah, Barakallahu fikum. Kemudian beliau menukilkan kepada kita hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, terkait dengan uh, firman Allah taala di dalam suratul An'am ayat 153. Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud <clears throat> hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan disahihkan Imam Al-Hakim dan juga Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Suatu hari pernah Rasulullah menggaris kepada kami garis yang lurus. Kemudian beliau menunjuk garis itu dan mengatakan hada sabilullah mustaqima. <clears throat> Ini adalah jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. <clears throat> Kemudian Rasulullah menggaris garis kecil di kiri dan kanannya. Ya, di sebelah kiri dan kanan dari garis yang lurus tadi. Lalu beliau mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyempal. Laisa min hasabirun illa syaitan. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyempal itu melainkan padanya ada syaitan yang memanggil-manggil. <clears throat> illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am 153. Wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih ila akhiril ayah. Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah yakni garis yang lurus tadi, jalan siratal mustaqim, fattabi'uhu. Itu yang kalian ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan kecil ini tadi yang di kiri dan kanannya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikutinya, maka kalian akan pecah. Terpecah dari jalan yang lurus. Ya, kita perhatikan barakallahu fikum. Di sini sangat gamblang pula makna yang terkandung dalam ayat ini Al-An'am 153 bahwa kaidah, batasan, perpecahan dan orang yang membuat perpecahan dan, dan bukan atau tidak membuat perpecahan batasannya adalah mengikuti dalil kebenaran Al-Quran dan Sunnah dan praktik dan pemahaman para salaf itu batasnya itu barometernya ukurannya siapa yang menyelisihi ini maka dia membuat perpecahan siapapun dia Nah, ya, siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka dia telah membuat perpecahan dalam tubuh Islam. Ya, adapun orang-orang yang komitmen di atas sunnah, ya, lalu disebut-sebut bahwa dia membuat perpecahan, maka tidak berpengaruh dan jangan terpengaruh. Ya, sehingga orang-orang yang komitmen dengan sunnah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis Guraba yang mereka terusir dari satu kabilah kepada kabilah yang lain karena mendakwakan sunnah Rasulullah maka mereka bukan orang yang membuat perpecahan. Mereka adalah orang yang membuat persatuan di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan praktek dan pemahaman para salaf. Ya, mendakwakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka terusir dari satu kabilah kepada kabilah yang lainnya. Sebagaimana berulang-ulang saya nukilkan hadis dalam beberapa lafadz riwayat tentang guraba. Salah satunya adalah an-nuzau al qabail. Riwayat yang disahihkan oleh para ulama seperti Syekhana Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Bahkan beliau memiliki pembahasan khusus terkait dengan guraba ini. Silahkan antum buka di YouTube ya pembahasan khusus tentang ghuraba siapa mereka. Secara terperinci daurah khusus Syekhana Al-Allamah Muhammad bin Hadi hafizahullah taala membahas dan menjelaskan secara terperinci. Nah, maka salah satu riwayat yang sahih an-nuzau minal qabail, orang yang terusir dari satu kabilah kepada kabilah yang lain. Kenapa? Karena dia komitmen di atas dakwah terhadap sunnah. Walaupun umat tidak menerimanya, walaupun mayoritas manusia menolaknya, dia tidak berhenti dan tidak meninggalkan dakwah terhadap sunnah. Di zaman kita banyak orang-orang yang dakwanya bunglon. Ya, berwarna-warni. Sehingga dia melihat kondisi mad'u. Kalau mad'u tidak suka sunnah ini, maka dia tidak akan sampaikan sunnah tersebut. Dia sampaikan masalah yang umum yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Barakallahu fikum. Saya bisa contohkan misalnya cara berhijab dengan benar. Karena umumnya para akhwat berjilbab dengan jilbab yang mukhalafah sunnah. Menyelisihi sunnah. Dan itu diterangkan oleh Imam Al-Albani dalam beberapa kitab beliau. Terkait dengan hijab. Salah satu contoh saja. Karena para umat kita banyak berhijab dengan kain yang lembut, yang membentuk lekak-lekuk tubuh, itu jilbab cadar yang tidak memenuhi syariat. Atau berwarna yang sangat menonjol warnanya, itu juga menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sebagian dai diam, karena yang penting sudah berhijab. Kalau disampaikan lagi yang lebih tegas, nanti lari. Ya, Subhanallah. Dakwah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Disampaikan secara terperinci bahwa jilbab yang syar'i itu seperti ini seperti ini. Imam Al-Albani menyebutkan delapan syarat kurang lebih. Yang hampir seluruh sekarang di zaman kita sekarang umumnya menyelisihi. Pakaian itu lembut, tipis, membentuk lekak-lekuk tubuh, mensifatinya. Maka syarat hijab yang syari tidak boleh mensifati tubuhnya. Ah, ini satu contoh barakallahu fikum. Atau tidak berkos tangan. Ya, cadar ditutup wajahnya tapi tangannya ditampakkan sampai seperdua lengan atau telapak tangan. Sementara ulama sepakat telapak tangan adalah aurat perempuan. Ya, adapun wajah terjadi perselisihan yang kencang di kalangan ulama. Nah, yang perselisihan ditutup, yang sepakat dibuka. Ya, itu salah satu dalam perkara hijab. Afwan. <clears throat> Ini sebagai tambi. Untuk yang laki-lakinya terkait dengan pakaian pantalon. Pantalon itu bukan sirwal, yang sempit yang kalau duduk atau solat membentuk lekat lekuk kubul dan dubur. Maka solat seperti ini diperselisihkan madhab. Apakah sah atau tidak? Ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sah. <clears throat> karena dianggap tidak menutup aurat. Walaupun tertutup. Tetapi dia membentuk lekat lekuk aurat. Maka dianggap tidak sah karena sama dengan tidak menutup aurat. Ulama yang lain mengatakan sah. Tapi dia berdosa Selama tidak transparan, tertutup. Dia berdosa, sholatnya sah. Walhasil, ini bukan perkara yang ringan. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan madhab. Ya, di zaman sekarang bukan saja mad'u tapi sebagian ustad, ustad dai berpakaian dengan pantalon, lalu memakai gamis apa? E, bukan jubah, memakai celana celana pantalon itu dengan baju gamis apa kemeja ya, semacam kemeja. Sehingga kalau sujud ya ruku membentuk dubur dan kubulnya. nah Padahal ilmunya sudah jelas. Ya. Para ulama ahlus sunnah jelas ilmunya di kitab-kitabnya, di kaset-kasetnya jelas. Namun diselisihi. Barakallahu fikum. Maka ini berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya dari lelaki yang telah balik untuk menegakkan sholat lebih-lebih kepada para ustadz-ustadz yang paham ilmunya. Ya, ini satu contoh. Kalau saya pribadi, fitrah saya saya tidak akan ikut ustadz yang seperti ini. Itu cukup satu. Terkait dengan akhlak, kepada Allah Ta'ala untuk menegakkan ibadah, sholat. Sudah diselisihi. Ya, bagaimana perkara-perkara yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maka, ini bukan kuduah, bukan contoh yang baik. <clears throat> Dan ini harus diterangkan. Karena kita setiap hari sholat lima waktu. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i yang memenuhi syarat. Lebih selamat adalah berjubah. Kalaupun Anda pakai celana yang sempit, kalau ditempel dengan jubah, maka celana yang sempit tidak akan kelihatan. Karena berjubah. Tapi kalau Anda memakai kemeja, maka hati-hati. Harus kritis. Celana Anda harus dipastikan dia tidak membentuk lekat lekuk aurat Anda, kubul dan duburnya. Kalau memakai apa? Keme, kemeja, bukan jubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kebiasaan beliau memakai jubah atau sarung atau dua lembar yaitu gamis dan sirwalnya. Kata Imam Al-Albani, sirwal itu kalau di zaman sekarang seperti sirwal yang dipakai oleh orang-orang Afghanistan, Pakistan yang yang yang biasa umroh mungkin Biasa dia lihat. Pakaiannya orang Afghanistan atau Pakistan yang e, gamis tapi terbelah di bagian paha ke bawah, betis, terbelah ya. Lalu mereka pakai sirwal. Sirwalnya seperti karung. Diikat. Ah. Itu bukan budaya kita Indonesia. Ya. Indonesia kita budayanya pantalon yang saya maksud tadi pantalon yang disebut oleh para ulama pantalon itu yang sempit. Ya, Walaupun sekarang dibuat pantalon ada karetnya, ya, bukan pakai resleting, tapi dari sisi longgarnya masih sama. Maka tidak ada bedanya dengan yang pakai resleting, ya, dengan yang tidak pakai. Kalau tidak longgar, tetap masih mensifati kubul dan dubur, ya, apalagi di dalam sholat. Jadi itu berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat perkara asyaddu, ya, min kharijis sholat. Perkaranya dalam sholat lebih berat daripada di luar sholat. Tapi sama-sama semuanya tidak boleh. <clears throat> nah, ini sebagai contoh untuk pakaian baik ummahat ataupun ikhwan, akhwat ataupun ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Di zaman sekarang saya heran. Ya. Saya pernah menyampaikan kajian di jamaah haji ya di salah satu hotel di Jakarta dulu ya jamaah ONH Plus ada teman saya mengundang untuk menyampaikan e, manasik haji nah, saya sedang berceramah datang ummahat dia shooting ya pakai video shooting tangannya naik lengannya gini kelihatan semua putih sampai pertengahan lengan saya heran, kok bercadar namun seperti ini bentuknya. Nah, maka saya menegur dengan cara yang baik. Ya, saya sampaikan dalil-dalil ya sebagai nasihat barakallahu fikum bahwa itu tidak pantas dilakukan lelaki lebih-lebih seorang ummahat. Nah, maka setelah itu si pemilik travel kebetulan teman saya selesai dia memukul-mukul pundak saya dan mengatakan ya ustaz awwalu marrah ya dia bahasa awal pertama kali dari asatidah halus sunnah yang saya undang barusan antum ini yang menyampaikan tegas seperti ini setelah itu tidak ada lagi undangan sampai hari ini. Naam, barakallahu fikum karena terlalu keras. Ya. <clears throat> Artinya dia mengundang ustaz ustaz alus yang lain yang sudah banyak mungkin. Ya. Namun sallallahu salam al Ya. Jadi hendaklah kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala ya bukan karena harta, bukan karena dunia dan bukan untuk mencari pengikut. Tapi kita berdakwah menyampaikan al-haq, dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ada yang ikut alhamdulillah, tidak ada yang ikut fanasbir. Kita bersabar dan terus berdakwah. Kita tidak meninggalkannya karena jabatan atau karena harta atau karena pujian atau karena pengikut. Barakallahu fikum. <coughs> dan ini adalah manhaj ya dan akhlak para salaf ya manhaj para salaf demikian yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita dalam sejarah tarikh para a'immatus salaf dari zaman ke zaman. Naam. Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Eh, saya kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Taala di dalam suratul An'am 153 ini sangat jelas ya memberitakan kepada kita membedakan siapa yang membuat perpecahan dan siapa yang komitmen. Yang membuat perpecahan adalah orang-orang yang menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah orang yang membuat perpecahan. Orang-orang yang komitmen, <clears throat> mereka ini orang-orang yang membuat persatuan. Nah, maka Allah Ta'ala melarang untuk membuat perpecahan. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan lalu memecah belah kalian dari siratal mustaqim. Ya. Berdakwah kepada kampanye apa namanya? E, pemilu apa kampanye ya, pemilihan dengan cara ya yang kita saksikan tidak pantas bagi dai ahlu sunnah mendakwakan hal ini. Ya, siapa yang mendahului? Lalu memakai nama Imam Al Albani, memakai Ibnu Utsaimin. Ini khianah, tidak amanah. Wallahi kalau Imam Al Albani hidup dan menyaksikan hal itu dan mengetahui kondisi Indonesia, lalu Anda menukil nama beliau bahwa itu boleh, naudzubillah. Saya yakin ya 99% atau bahkan 100% Imam Al Albani tidak akan ridho dan tidak setuju dengannya ya untuk dinukilkan bahwa beliau membolehkannya dengan kondisi kita di Indonesia untuk boleh memilih atau bahkan wajib ya saya berbicara seperti ini ya karena saya mengenal manhaj Imam Al Albani rahimahullah saya mendengarkan kaset-kaset beliau membaca kitab-kitabnya sehingga kita mengenal persis bagaimana manhaj Imam Al Albani rahimahullah Ya, sebagaimana ustaz-ustaz yang lain mengenalnya, namun terjadi pergeseran. Ya. Ajib. Dari dulu terkait dengan ini awal kita mengenal dakwah sunnah. Tidak ada yang mendakwakan ini. Kecuali darurat kalau kandidatnya orang kafir. Ya. Kafir, bukan muslim. Kafir, maka bukan saja dianjurkan, diwajibkan untuk memilih kaum seluruh kaum muslimin. Tapi kalau semuanya muslimin, hanya perbedaan uh, secara dohir, secara lahiriah, bahwa ini lebih semangat dengan Islam yang ini tidak. Lah, ya, itu bukan perbedaan yang memalingkan dari hukum asal untuk kemudian tidak boleh berubah menjadi boleh. Nah, maka ini dakwah yang menyelisih sunnah dan yang seperti ini yang disebut dengan tafarruk membuat perpecahan. Nah, adapun para asatidah yang komitmen ya dengan dakwanya maka mereka membuat persatuan bukan perpecahan. Kenapa? Karena fatwa-fatwa ulama sudah jelas terkait dengan masalah tersebut. Bahkan mereka menulis kitab ya <clears throat> namun sebagian kita tidak memakai ya e, para ulama-ulama tertentu seperti Syekh Rabi, Syekh Mukbil tidak dipakai oleh sebagian asatidz kita yang mereka hanya memakai Imam Al Albani, Ibnu Taimin, Bin Ya, dalam keadaan Syekh Rabi, Syekh Mukbil dan Ahmad An-Najmi dan para masyayikh yang lainnya direkomendasi dan dipuji oleh imam besar, tiga imam besar ini. Al-Albani, Ibnu Thaimin, Ibn Baz. Memuji dan menganjurkan para salafiyin halusun awal wal jamaah untuk membaca kitab mereka dan mengenal ya uh, manhaj mereka. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fidin azzakumullah kita lanjutkan dengan keterangan atau jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala pada poin yang kelima yakni dalil-dalil yang terkait dengan uh, jalan yang benar siratal mustaqim dan yang lainnya adalah jalan yang bengkok yang menyimpang dari siratal mustaqim. Beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad <clears throat> Eh, Rasulullah SAW bersabda, Daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqimah. Pernah, atau eh, Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Wa ala jambai as-sirat, surani abu abwabun mufattaha. Pada dua sisi sirat mustaqim tadi, jalan yang lurus, di kiri kanannya, di dua sisinya ada pagar. Ada dua pagar masing-masing ya. Pada pagar-pagarnya ini kiri dan kanannya abu-abun mufattah, ada pintu-pintunya yang sedang terbuka. Ya. Jadi ada jalan lurus. Itu siratal mustaqim. Di sisi kiri kanannya ada pagar-pagar. Ya. Di pagar-pagar ini ada pintu yang terbuka. Jadi ini hadis yang digambarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah membuat permisalan jalan yang lurus seperti itu. Wa alal abwabi sutur murkhah. Di atas pintu-pintu tadi, ya, ada sater, ada hijab, tapi hijab yang transparan. Ya. Wa ala babi sirat da'in yakul. Di atas pintu as-sirat, ya, ada da'i yang menyeru. Ada da'i yang menyeru, yakni di atas pintu-pintu tadi ya yang ada pagarnya. Dai itu menyeru, "Ya ayuhan nas, udkhulu siratal mustaqim jami'an wala tafarraqu." Yakni dai-dai Allah. Ya, yang menyeru wahai seluruh manusia, masuklah di siratal mustaqim, jangan keluar. Jangan menyimpang. Seluruhnya kalian masuk. Jangan sampai menyimpal. Wada'in yad'una min fawqis sirat dan ada dai yang lain yang menyeru dari atas sirat yaitu faida aradal insan apabila seseorang ingin untuk membuka dari pintu-pintu yang ada qala sang dai itu berkata waihak la taftah celaka engkau jangan engkau membuka pintu itu fa innaka in taftahuhu talijahu karena engkau ketika membukanya, maka engkau akan masuk. Wala jayaliju, taliju. Ya. Engkau akan masuk dan keluar dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Jadi ada dua da'i yang menyeru. Da'i di pintu maupun da'i di atas sirat. Ya, semua menyeru untuk jangan menyimpang, jangan menyempal dari siratal mustaqim yang lurus tadi. Naam. Fasiratu al-Islam. Maka Rasulullah mengatakan sirat adalah Islam. Sirat yang diumpamakan oleh Allah tadi adalah Islam. Wasuron dan dua pagar di kiri kanannya itu adalah hududullah. Batasan hukum-hukum Allah. Jangan kalian labrak. Ya. Wal abwab al mufattaha. Adapun pintu-pintu yang terbuka tadi adalah maharimullah. Hal-hal yang Allah haramkan. Jangan masuk. Ya. Barakallahu fikum. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Adapun dua dai tadi adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. <clears throat> Naam, maka demikian Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan sirat al-mustaqim. Maka semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita semua ke dalamnya, ke dalam jalan yang lurus sirat al-mustaqim dan menjauhkan kita dari penyempalan. Ya, tergelincirnya kita dan menyempalnya kita dari sirat al-mustaqim tersebut.